Dan di sana ada pula isti'adzah yang tidak termasuk dalam ta'riful ibadah yaitu meminta perlindungan pada makhluk yang secara zahir mereka mampu untuk memberikan perlindungan tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwa di antara salah satu jenis isti'adah ada yang berbentuk ibadah dan isti'adah yang berbentuk ibadah tidak diperbolehkan untuk dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala Naam. Kemudian beliau berkata rahimahullahu taala wa dalilul istighatsati qauluhu taala إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم Ayat ini terdapat di dalam suratul Anfal ayat 9. Berkata Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Al-istighatsatu talabul ghauthi." Yang dimaksud dengan istighatsah adalah talabul ghauth. Meminta ghauth. Yang dimaksud dengan al-ghauth huwa al-inqadhu minasyiddati wal halak adalah berlepas diri, melepaskan diri dari kesulitan dan kebinasaan. Itu namanya growth. Ada sesuatu yang dikhawatirkan akan menimpa kita berupa kesulitan kebinasaan, malah bahaya, maka kita beristighatha. Nah, dari sini menunjukkan bahwa istighatha memiliki makna yang lebih khusus daripada isti'anah. Sebab isti'anah adalah tolabul aun meminta pertolongan secara mutlak. Sedangkan istighathah tolabul ghawth meminta pertolongan secara khusus. Naam. Wa huwa aqsamun. Dan terbagi menjadi beberapa bagian. Al-awwalu yang pertama Al-istighathatu billahi azza wa jal. Beristighathah. Meminta kepada Allah agar diselamatkan dari mara bahaya, dari kebinasaan. Wahada min afdalil a'mali wa akmaliha. Dan ini termasuk amalan yang paling afdol. Dan yang paling sempurna. Wa huwa da'bur rusuli wa atba'ihim. Dan ini merupakan kebiasaannya para rasul dan para pengikut mereka. Meminta agar kemudian diselamatkan dari musuh-musuh mereka yang berupaya untuk membunuh dan membinasakan mereka. Maka mereka beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata beliau min afdalil a'mal. Termasuk amalan yang paling afdal dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kebiasaan para nabi dan rasul. Mereka selalu menyandarkan diri mereka, mereka selalu menanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana akan disebutkan nanti. Wa daliluhu ma dzakarahu Syekh rahimahullah. Dan dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kejadian perang yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin dalam perang Badar. Id tastaghithuna rabbakum di saat kalian meminta untuk diselamatkan dari kebinasaan kepada Rob kalian. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengambulkan permintaan kalian. Bahwa aku akan memberikan pertolongan kepada kalian. Dengan seribu dari kalangan para malaikah murdifin ay mutatabi'in berbondong-bondong mereka memberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentara-tentaranya dari kalangan para malaikah untuk membantu kaum mukminin dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh Wa kana dzalika fi ghazwati Badar dan ini terjadi pada perang Badar. Tahun keberapa ya, Perang Badar ya, Saleh. Tahun keberapa terjadinya? Hah? Tak tahu. Hmm. Pengumuman WTC tahun berapa? Hah? hafal. Ya Fauzan. Perang Badar tidak diketahui secara pasti. Ya, ini maksudnya apa? Wallahu alam bisawab. Naam. Laka ya Abu Abdullah. Perang Badar ya akhi. Tidak di tanggal 3 Hijriah tahun tahun ketiga Hijriah Naam ya Fudail Hmm Allah mustaan ya Fudail Ah Salman Wallahu alam. Belakangnya itu siapa itu? Ah, ya Faisal. Hanafi. Wallahu alam. Hah? Dua. Dua apa? Dua Hijriah. Naam ya Imran. Mahmud. Hmm? Tahun kedua Hijriah. Masya Allah. Kef tidak diketahui. Diketahui. Nah, Kalau tahun ketiga itu perang apa? Perang Uhud. Hmm? Setelah itu perang apa? Khandaq pada tahun kelima Hijriah. Allahul musta'an, ihfadu ya ikhwan. Hmm. Wa kana dhalika fi ghazwati Badar. Itu terjadi pada perang Badar. Hina nadhara an sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ilal musyrikin kepada jumlahnya kaum musyrikin fi alfi rajulin wa ashabihi dalam keadaan jumlah mereka seribu orang wa ashabuhu thalathumiatin wa bid'ata asyara rajulan sedangkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 300 sekian lebih. 314 orang saja. Tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlahnya kaum musyrikin. Ini yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighatsah. Sebab kalau melihat kondisi, kalau melihat dari segi kekuatan secara lahir. Ya, tiga banding satu. Nah, tapi bagi kaum mukminin yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap janjinya, mereka tidak hanya menimbang secara zahir, tapi juga mereka meyakini bahwa di sana ada satu kekuatan yang jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka akan muncul kekuatan itu dan akan mengalahkan seluruh kebatilan biiznillah yansurkumullahu fala ghaliba jika Allah memberikan pertolongan kepada kalian maka tidak seorang pun yang mampu mengalahkan kalian Fadakhalal arisha yunashidu rabbahu azza wa jal. Maka masuklah beliau ke dalam arish tempat peristirahatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil beliau meminta kepada Rabbnya meminta kepada Allah rafi'an yadaihi sambil mengangkat kedua tangannya mustaqbilal qiblah dan beliau menghadap kiblat Wayakulu dan beliau senantiasa mengatakan, Allahumma anjiz lima wa'attani. Ya Allah, anjizli. Ya, yaitu tepatilah atau datangkanlah begitu. Kepadaku ma wa'atani apa yang telah engkau janjikan kepadaku ya Allah. Apa itu janji Allah? In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Maka itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anjiz lima wa'adtani Ya Allah, datangkanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan untukku. Allahumma intahlik hadhil isabah. Ya Allah, jika binasa kelompok ini, mereka ini yang akan bertempur melawan kaum musyrikin min ahlil Islam dari kalangan kaum muslimin La tu'badu fil ardi. Engkau tidak akan disembah nanti di muka bumi. Sebab ini merupakan peperangan penentuan. Ya. Dan merupakan peperangan yang pertama. Yang kalau kemudian menyebabkan kekalahan dari kalangan kaum muslim ini, maka akan semakin timbul kelemahan dan kelemahan dan akan semakin terhimpit kedudukan kaum muslimin di kota Madinah dan kaum Yahudi akan semakin berani terhadap kaum muslimin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menganggap bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang lemah kekuatan mereka lemah sehingga mereka tidak perlu untuk melakukan perjanjian damai akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kemenangan pada kaum muslimin timbul rasa takut di antara mereka. Ah tumbuhlah perasaan takut di dalam hati-hati mereka. Mereka enggan untuk membatalkan perjanjian damai. Ya, mereka semakin ngeri terhadap kaum muslimin. Dan muncul pula para munafikin yang menampakkan keimanannya. Karena kalau mereka hendak menampakkan kekufuran mereka secara jelas, mereka takut. Karena mengetahui kekuatan kaum muslimin di kota Madinah. Maka mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus meminta kepada Allah. Di sini menunjukkan bahwa hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, mengambil sebab. Walaupun kita yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasulullah tidak berhenti berdoa. Karena doa merupakan amalan yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan diri hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa ma zala yastaghithu bi rabbih rafi'an dan terus-menerus beliau beristighatha kepada Rabbnya sambil mengangkat kedua tangannya hatta saqata ridau sampai jatuh hmm, selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah pakaian Rasulullah an mankibaihi dari kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha Abu Bakar radhiyallahu anhu ridaa maka diambil lagi oleh Abu Bakar selendangnya fa'alqahu ala mangkibai. lalu diletakkan di atas kedua pundaknya Rasulullah Thummal tazamahu min waraih kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjaganya dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala dan Abu Bakar mengatakan ya nabi Allah wahai nabi Allah kafaka munasyadatuka rabbak sudah cukup permintaan kamu yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala itu fa innahu sayunjizu ma wa'adak sesungguhnya Allah akan mendatangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan padamu fa anzalallahu hadhil ayah lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum. Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan para malaikat seribu berbondong-bondong membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan, siapa yang mampu mengalahkan Nah, siapa yang akan mampu mengalahkan Hizbullah bukan berarti tidak ada kematian karena sudah menjadi sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara kaum mukminin orang-orang yang mati sebagai syuhada sedangkan mereka yang masih diberikan kesempatan hidup memperoleh kemenangan di dalam kehidupan mereka berupa ghanimah, berupa harta benda, dan kesempatan untuk mengikuti perang-perang yang berikutnya. Nah, ini merupakan pertolongan gaib dan harus kita yakini. Harus kita yakini bahwa barang siapa yang menolong agama Allah dan dia selalu menyandarkan hatinya kepada Allah at-tawakkul 'ala Allah hasbunallah wa ni'mal wakil maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan itu Asani yang kedua al-istighatsatu bil amwati beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati. Naam, siapa saja dia? Apakah kepada orang yang soleh, atau seorang nabi atau seorang sahabi atau yang dianggap sebagai wali beristighosah kepadanya minta tolong Aubil ahya'i ghairil hadirin atau beristighosah kepada yang hidup yang tidak mampu al-qadirina alal ighatsah tidak mampu untuk memberikan keselamatan dari kebinasaan itu marah bahaya itu. Nah, fahada syirkun maka ini adalah kesyirikan. Nah, minta tolong kepada Habib yang sudah mati. Minta tolong pada Abdul Qadir jailani Kau minta tolong pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kau minta tolong pada yang lainnya. Nah. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, ya mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau anggap mereka mendengarkan doa kalian, mereka tidak akan mampu untuk mengabulkan doa itu. Nah. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka mengingkari syirik kalian. Maka ikhwan fiddina azakumullah, di saat mereka hidup saja, mereka mungkin tidak mampu memberikan pertolongan pada kalian, apalagi di saat mereka mati ataukah di saat mereka masih hidup tapi di tempat yang jauh. Wahai Habib Idrus yang ada di Hadramaut sana, tolong kami dalam kesulitan. Hmm? Karena kami tidak mempunyai rezeki bulan ini gaji kami di stop oleh pemerintah maka tolong berikan pada kami rezeki enam ada syirik ya, dia hadir saja, hadir di hadapan kamu belum tentu dia memberikan pada kamu gaji sebulan itu. Apalagi saat tidak hadir. Nah, ya, di dalam kitab Karomatul Aulia itu disebutkan salah satu kalomahnya Habib Idrus. Nah, salah satu karomahnya ketika ada seseorang yang terkepung ya oleh pasukan yang menyerang kampung itu. Pasukan berkuda. Dia berada di tengah-tengah. Nah, dia berada di tengah. Dia sudah dikepung oleh pasukan itu. Yang lainnya sudah dibunuh. Dalam keadaan dia bingung, dia mengingat bahwa di sana ada seorang Habib yang terkenal bernama Habib Idrus. Maka dia sebut namanya Habib Idrus tiga kali. Ya Idrus, ya Habib Idrus, ya Habib Idrus. nih. Berikan pertolongan padaku. Tiba-tiba muncul ya kuda berwarna putih ditunggangnya oleh seorang penunggang kuda berpakaian putih, bersorban putih, wajahnya bercahaya. Tiba-tiba menyelinap dan langsung kemudian masuk ke tengah dari perkepungan itu lalu dia pun diambil dan dibawa lari. Nah, sepertinya periwayat ini mungkin pernah nonton film hmm, apa itu Brahma Kumbara mungkin hmm, lalu disandarkan pada Habib Idrus ya Habib Idrusnya hidup waktu itu masih diterim di Hadramaut punya kesaktian yang konon kalau dia melewati satu kampung, seluruh penduduk kampung itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hidup di tengah kaum musyrikin, mereka tidak masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun. Oh, masih banyak dari kalangan mereka musyrikin. Ini melewati aja, jalan saja, jauhlah di sekitar kampung itu diampuni dosanya. La haula wa la quwata illa billah. Hada syirkun zahir. Liannahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kauni. Karena dia tidak melakukannya kecuali bagi orang yang meyakini bahwa mereka ini mempunyai tasarrufan khafiyat. Mampu melakukan sesuatu yang khafi. Begitu. Yang yang sirri. Yang tersamarkan fil kaun. yakni punya kekuasaan di alam ini. Fayaja'alulahum lahum hadzan minar rububiyah sehingga dia menjadikan bagi mereka yang tempat mereka beristighatsah itu ada bahagian dari sifat rububiyah. Punya kekuasaan. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Amma yujibul muttarra idza da'ahu Siapa lagi yang bisa mengabulkan al-muttar? Seorang yang dalam keadaan tertimpa kesusahan dan kesulitan. Di saat berdoa. Ya. Kepadanya. Wayak su'a dan yang bisa membebaskan dari kejahatan dan kemudaratan wa yaj'alukum khulafa'al ard dan Allah menjadikan kalian silih berganti di muka bumi ini. Yani yakhlufu ba'dukum ba'dha Sebagian kalian mengganti kedudukan yang lain, meninggal kemudian datang lagi generasi yang berikutnya. Ailahun Allah. Apakah ada sesembahan yang berhak disembah selain dari Allah bersama dengan Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit di antara kalian yang mau berfikir. Asalis yang ketiga, al-istighatsatu bil ahya'i. Beristighatsah meminta untuk diselamatkan dari mara bahaya kepada orang-orang yang hidup al-alimin yang mengetahui al-qadirina alal ighatsah yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pertolongan. Ya, menyelamatkan dari mara bahaya. Ah, ini boleh. Fahada jaizun, maka ini boleh. Nah, seorang dalam kondisi mereka dikhawatirkan akan tenggelam di tengah lautan. Lalu di sana ada kapal yang dihuni oleh uh, banyak orang dan kapal itu menampung muatan yang cukup besar dan secara zahir bisa memberikan bantuan, maka boleh kita minta bantuan kepadanya. Ya, minta untuk diselamatkan dari dari perahu yang bocor ataukah yang dikhawatirkan akan tenggelam itu. Itu boleh. Nah, seorang yang terkepung lalu minta tolong kepada polisi yang ada di dekat situ agar menyelamatkan dia dari kepungan orang-orang ini yang akan membunuhnya. Maka boleh. Nah. Ya kalistighatsati bi kalisti'anati bim seperti minta bantuan kepada mereka. Qala Allah Ta'ala fi qissati Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisahnya Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min adui fawakazahu Musa faqadha alaihi. Waktu itu Musa sedang berjalan-jalan di kota dalam usia beliau yang sudah dewasa jadi anak muda di saat beliau berjalan melihat ada dua orang sedang berkelahi ya Fajada fiha rajulaini yaqtatilaini hadza min syi'ati wa hadza min adui ada dari pengikutnya dalam hal ini dari sukunya, yaitu Banu Israel, dan ada juga dari lawan sukunya. Sedang berkelahi. Nah, lalu kemudian yang Banu Israel ini mengetahui bahwa Musa ini nah ada begitu dalam keadaan dia berkelahi. Maka orang ini pun meminta tolong dari kalangan Banu Israel ini meminta tolong di saat terjadi perkelahian itu. Fastaghathahu alladhi min syi'ati maka meminta tolong pada Nabi Musa yang itu dari sukunya yaitu dari Banu Israel. Alalladhi min adui untuk membantunya terhadap musuhnya yang dia sedang berkelahi. Naam, fawakazahu Musa. Maka Musa pun mengwaksnya. Waks itu memukul pakai ini telapak tempeleng no. Tempeleng oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihissalam punya tenaga yang kuat. Dia tidak memaksudkan untuk membunuhnya. Tapi karena saking kuatnya tenaga Musa. Ditempeleng sekali. Pak. Fakodo alaih. Mati ya lawannya ini. Nah, sehingga matilah orang ini. Nah, nah setelah itu kemudian dia pun dicari, akhirnya dia keluar dari Sir. Nah, Walhasil di sini disebutkan fastaghathahu alladhi min syi'ati beristighatsah agar dia selamat dari Ah, bahaya orang ini musuhnya. Maka ditolonglah oleh Nabi Musa. Ini menunjukkan bolehnya. Nah, selama dia mampu secara wahir dia bisa memberikan bantuan. Arabi yang keempat al istighathatu bihayyin ghairi qadir. Dia meminta bantuan kepada yang hidup tapi tidak mampu. Minta bantuan kepada yang hidup tapi dia tidak mampu. Min ghairi ayya'taqida anna lahu kuwatan khafiyah. Tanpa ada keyakinan bahwa dia mempunyai kekuatan yang tersembunyi. Naam, tenaga dalam. Begitu. Mitlu ayastaghithal ghariqu birajulin mashlul. Misalnya ada seseorang yang tenggelam minta tolong kepada seorang laki-laki yang meslul. Lumpuh. Tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Ya. Namanya misalnya Abdullah begitu. Abdullah tolong saya, saya akan tenggelam ini. Gimana? Dia lumpuh, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Gimana bisa memberikan pertolongan? Ya. Nah, kalau dia betul-betul punya keinginan dan bersungguh-sungguh ketika dia minta tolong pada orang itu dalam keadaan dia mengetahui dia lumpuh kemudian dia berkeyakinan dia bisa membebaskan oh berarti ada apa-apanya ini? mungkin dia meyakini orang ini punya tenaga dalam sekali kedip matanya gini bisa menyelamatkan gitu. Ah ini berarti ah dia meyakini ada tasarruf khafi, ada kuah khafiyah, ada kekuatan yang terselubung yang tersimpan pada orang yang lumpuh ini. Nah, ya. Tapi kalau dia tidak punya keyakinan seperti itu, lalu minta tolong pada orang yang jelas tidak bisa memberikan pertolongan. Fahadha lakun ini namanya sia-sia, wasukhriya bahkan kamu mengejek namanya. Hmm? Biman bihi. Dengan yang dia meminta tolong padanya, fayumna'u minhu lihadhil illah, maka dilarang darinya karena sebab ini. Ya, untuk apa? Ya sia-sia. Kamu bahkan ngecek orang Naam. wa hiya وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره dan karena sebab yang lain yaitu ketika yang tenggelam ini meminta tolong ya kepada orang yang lumpuh itu tadi mungkin yang lain tertipu ya sehingga apa fatuhima anna hadzal mashlul quwwatan khafiyah sehingga disangka bahwa orang yang lumpuh ini mempunyai kekuatan terselubung. Punya kekuatan tersimpan. Yungkidu biha minasyiddah. Yang bisa menyelamatkannya dari bahaya. Jadi ikhwan azakumullah selama dia mampu tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, lalu dia juga tidak meyakini orang ini punya kekuatan tersimpan, maka yang demikian ini adalah suatu yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Naam, jadi ini empat pembagian yang disebutkan oleh Syekh Nuzaimin rahimahullah tentang hukum-hukum al-istighatsah. Wallahu a'lam bissawab. Tafaddalu hafizakumullah.